Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada arsy dan apa yang di bawahnya. Kemudian berkata lagi Al-Imam Tahawi rahimahullah muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu. Dan Allah meliputi segala sesuatu dan apa yang ada di atas segala sesuatu itu. Waqat ajaza anil ihatati khalquhu. Dan makhluk-makhluk Allah tidak sanggup untuk meliputinya. Ini tiga poin yang disampaikan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan aras serta kursi dan tentang Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu dan dia tidak diliputi oleh sesuatu kita baca syarah dari Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman al humayyid hafizallahu taala. Dikatakan di sini Arsyur Rahmani taala hakun la raiba fi. Arsnya Allah yang Maha Pengasih itu adalah hak. Artinya wajib untuk kita mengimani akan adanya makhluk yang namanya arsh yang mana Allah bersemayam di atasnya yang mana Allah berfirman dalam tujuh ayat dalam surat Al-Quran atau dalam Al-Quran ada tujuh ayat yang berkaitan dengan Ar-Rahman al arsistawa bahwasanya Allah yang maha penyayang bersemayam di atas al-arsh yang mana dikatakan oleh para al-ulama bahwasanya al-arsh itu seperti yang didefinisikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau mengatakan al-arsh adalah sarirun Zu qawaim tahmilhul malaika. Aras adalah singgasana yang memiliki tiang-tiang yang dipikul oleh para malaikat. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang apa definisi al ars itu. Beliau mengatakan al ars adalah sarirun du qawaim tahmiluhul malaikat. Sehingga sana yang memiliki tiang-tiang yang dipikul oleh para malaikat. Dan dikatakan juga oleh beliau bahwasanya al-arsh itu dikatakan dukawaim memiliki tiang-tiang yang dipikul oleh para malaikat. Kemudian ada kalimat yang saya agak lupa sedikit. Intinya bahwasanya ini definisi para ulama al-sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan al-ars itu sendiri. Al-arsu sarirun du qawaim tahmiluhu al-malaikah. Hingga sana yang memiliki tiang-tiang yang dibikul oleh para al-malaikah. Ini wajib untuk kita imani karena telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran Karim. Dan arusnya Allah Subhanahu Wa Taala itu di atas langit yang ketujuh Fadzakara Allah Ta'ala fi ayatin kathiratin fi kitabih. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang arsnya ini di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Eh, di antaranya yang sudah kita sampaikan tadi Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Ini ada dalam surat Toha ayat yang kelima. Demikian pula dalam surat Al-Hadid juga sama ayat yang kelima. Allah juga mengatakan bahwasanya dia bersemayam di atas al-arsh. Demikian pula disebutkan di sini oleh pengarang Zul Arshil Majid dalam surat Al-Buruj. Ya, ayat yang sebelum terakhir, ayat yang 15, Allah mengatakan Zul Arshil Majid, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy. Ini diantara ayat-ayat yang berkaitan dengan arsnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khalqun azimun ha'ilun. Aras merupakan makhluk Allah yang sangat besar, yang sangat agung. Dan para ulama juga sepakat mengatakan bahwasanya arsnya Allah ini makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan. Arus merupakan makhluk Allah yang paling tinggi dan juga yang paling besar. Nanti kita akan sebutkan pembahasannya setelah ini. Wa huwa khalqun azimun ha'ilun. Arus merupakan makhluk Allah yang besar yang sangat agung la yuhitu bihi ilallah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang bisa meliputi arsnya Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala wa yahmiluhu adadun minal malaikatil idham dan artinya Allah ini dipikul oleh sejumlah malaikat-malaikat yang sangat agung pula eh, seperti yang Allah firmankan dalam surat al haqqah wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samania dan para malaikat pada hari itu pada hari kiamat ada 8 malaikat yang mikul arsnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmilu asyarabihim fawqahum yawma idin samania. Delapan malaikat yang akan mikul arsnya Allah pada hari kiamat kelak. Disebutkan dalam hadis bahwasanya malaikat pembawa ars ini bagaimana bentuk fisik mereka, bagaimana besarnya mereka itu antara ujung telinganya dengan pundaknya itu perjalanan eh 700 eh, 700 eh perjalanan 700 eh, bulan atau seterusnya atau juga tahun perjalanan manusia. Sabatu Ati masirah. Kata Rasulullah SAW, kamakola itu antara ujung telinganya dengan pundaknya malaikat pembawa arsy Allah Subhanahu wa taala itu perjalanan 700 ayat eh, tahun lamanya. Ini menunjukkan bagaimana kebesaran para malaikat yang juga menunjukkan akan kebesaran yang menciptakannya. Wa yahmilu adadu minal malaikatil idham wa huwa saqfu jannatil firdaus. Dan aras itu merupakan atapnya surga firdaus. Dalam sebuah hadis Rasul SAW mengatakan, "Idza sa'altumullaha fas'alu al-firdaus al-a'la." fa innaha wasatul jannah wa a'la. Kalau kalian mau memohon kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus <clears throat> yang paling tinggi. Eh jangan tanggung-tanggung. Eh jangan mengatakan ya kalau eh tidak bisa yang tinggi emperannya tidak apa-apa. Jangan. Kata Rasulullah minta yang sekaligus apa? Yang paling tinggi. Eh fa idza sa'atumullah fa idza sa'atumullah jannah fas'alul firdaus al apabila kalian mohon surga Allah mohonlah surga Firdaus yang paling tinggi karena surga Firdaus itu wasatul jannah pertengahan surga dan juga sekaligus surga yang paling tinggi kemudian wafokoha asurrahman rahman dan di atas surga Firdaus itu adalah arsnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan al-ars itu merupakan atapnya surga al-firdaus. Dan nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya arsnya Allah ada di atas di atas langit. Eh, karena sebagian orang ada yang mengatakan arsnya Allah itu ada dalam hati hamba-hambanya. Ini ucapan yang batil. Eh, sepakat ulama mengatakan arsnya Allah ada di atas langit yang ketujuh, ada di atas surga surga Firdaus yang paling tinggi. Kullu dzalik qad Nabi sallallahu Semua ini telah sahih dari Nabi sallallahu bahwasanya al arus merupakan atapnya surga firdaus wa sahaan lahu dan bahwasanya telah sahih dari Rasul SAW bahwasanya arsnya Allah itu memiliki kawaid Ia tiang-tiang ya, seperti yang disampaikan oleh Imam al tadi dan Rasul SAW ketika menceritakan bahwasanya pada waktu beliau dibangkitkan pertama kali pada hari kiamat beliau mendapati Nabi Musa alaihissalam beliau berpegang dengan tiang-tiang dari arsnya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini data dalil yang menunjukkan bahwasanya arsnya Allah itu punya kawai, punya tiang-tiang. Wazalika yubotilu ta'wilahu bil mulki. Kalau kita sudah meyakini bahwasanya ars Allah itu punya tiang-tiang, maka ini membatalkan atau membantah pentakwilan sebagian orang yang mentafsirkan arsnya Allah dengan al-mulk kerajaan atau kekuasaan. Ini sebagian ahli takwil mengatakan bahwasanya arsnya Allah itu artinya kekuasaan Allah. Ini juga berkaitan dengan masalah penetapan sifat Allah bersemayam di atas al arus. Mereka mengatakan bahwasanya Allah bersemayam di atas arus artinya Allah menguasai Arus yang mana artinya itu adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu hal yang batil. Wadzalika yubtilu ta'wilahu bil mulki. Yang demikian itu membatalkan membantah takwil ya, eh, orang yang mengatakan bahwasanya arusnya Allah itu artinya adalah al-mulk, kerajaan. Ini adalah suatu hal yang batil. Ini yang berkaitan dengan masalah arusnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal kursi wahakun kadalik. Yang wajib kita yakini juga bahwasanya kursinya Allah itu adalah hak juga. Tadi berkaitan dengan masalah al arsy, Sekarang berkaitan dengan masalah al kursi. Ya eh, kita sudah sangat menghafal suatu ayat tentang apa? Wasi'a kursi samawati wal ar. Ayat kursi. Ya, karena sejak kecil karena kita yang jin diajari apa? Ayat kursi ini. Emang ada manfaatnya kadang hal-hal yang negatif itu kadang ada manfaat. Kata para ulama, rubadur nafi'ah. Eh, ya, sesuatu yang kadang itu bermadarat terkadang dibaliknya ada manfaatnya. Ketika kita ditakut-takuti dengan jin, awas ada jin. Eh, ya, ini apa kita rajin menghafal ayat kursi, ya, alhamdulillah ada manfaatnya. Eh, di antaranya di situ dikatakan ayat kursi karena ada penyebutan apa? wasi'a akursi husamawati wal al. Bahwasanya kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Apa artinya? Artinya bahwasanya kursinya Allah itu lebih besar dibandingkan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Seperti yang telah disabdakan Rasul SAW, Rasul mengatakan, "Mas samawatu sab'u wal araduna wal araduna sab'u." fil kursiyi illa kahalqatin mulqatin fi abdin salah. Kata Rasulullah perbandingan antara tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi dengan kursinya Allah itu seperti lingkaran yang dilempar di ya, gurun pasir atau tanah yang sangat luas. Tanah yang sangat luas itu ibaratnya seperti kursi, sedangkan lem, e, lingkaran kecil atau gelang kecil itu seperti tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Jadi kalau kita memikirkan seperti ini kata para ulama, eh, seperti yang telah sering kita sampaikan, Rasul mengatakan tafakkaru fi khalqillah. Renungkanlah tentang ciptaan Allah. Di antaranya tentang bagaimana besarnya kursinya Allah, tentang besarnya eh, arsnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdiri di eh jangan eh di gurun pasir, di lapangan sepak bola misalnya, ya, bagaimana kecilnya kita. Apalagi kalau kita pikirkan bagaimana tujuh lapis, lapis langit itu tidak ada apa-apanya dengan kursinya Allah. Demikian pula tidak ada apa-apanya dengan arsnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah tadi, perbandingan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi dengan kursinya Allah itu seperti lingkaran yang dilempar di tempat yang sangat luas. Demikian pula perbandingan antara arsnya Allah dengan kursinya Allah seperti itu pula arsnya Allah lebih besar seperti tanah yang sangat luas sedangkan kursinya Allah seperti lingkaran yang sangat kecil. Intinya manusia itu sangatlah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki makhluk-makhluk yang sangat besar dan yang sangat agung, maka manusia tidak boleh dia menyombongkan dirinya karena dia sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan makhluk-makhluknya yang lainnya. Wal kursi hakun kadhalik. Kursinya Allah itu hak. Apa arti kursinya Allah? Dikatakan di sini wa huwa maudhi'ul qadamain. Hmm. Kursinya Allah itu artinya tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib untuk kita mengimani bahwasanya Allah memiliki kedua telapak kaki yang tidak sama dengan makhluk, yang tidak boleh ditakwilkan, tidak boleh dibagaimanakan, dan tidak boleh diingkari. Wajib diimani apa adanya. Seperti masalah wajah Allah, kedua tangan Allah. Demikian pula di sini Ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan ayat wasi'a kursi samawati wal arda, beliau mentafsirkan kursinya Allah artinya mau diul qadamain, tempat kedua telapak kakinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib untuk meyakininya apa adanya tidak boleh kita serupakan dengan makhluk, tidak boleh kita bagaimanakan, tidak boleh kita eh, mentakwil ataupun mengingkarinya. Kita imani apa adanya. Kursinya Allah itu adalah tempat kedua telapak kaki Allah. Adapun arus adalah singgah sana Allah Subhanahu wa taala yang memiliki yang tiang yang dipikul oleh para malaikat. Ini wajib untuk kita mengimaninya. Arus dan kursi itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala wala yuhitu bihi ilallah taala dan tidak ada yang meliputi kursinya Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa wasi'as samawati wal arda dan kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi, lebih luas daripada langit dan bumi. Seperti yang Allah firmankan dalam ayat kursi, wasi'a kursiyuhu samawati wal arda. Wa dzalika yubtilu ta'wilahu bil ilmi kadzalik. Kalau kita meyakini bahwasanya arti daripada kursinya Allah adalah tempat kedua telapak kaki Allah, ini membantah pentakwilan sebagian ahli bid'ah yang mengatakan bahwasanya kursinya Allah adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Karena apa? Telah datang penafsiran dari seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW sebagai pentafsir Al-Quran. Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma faqhihu fid wa alimhu ta'wil. Rasul mendoakan Abdullah bin Abbas dengan mengatakan, Ya Allah, pandaikanlah dia dalam urusan agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Dan beliau Abdullah bin Abbas terkenal sebagai mufassir Al-Quran, ahli tafsir Al-Quran dari kalangan sahabat. Dan beliau mentafsirkan bahwasanya kursinya Allah itu artinya tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah kata pak ulama dalam ilmu tafsir, kalau sahabat atau dalam ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu hadis atau yang lainnya, bahwa saya kalau sahabat berbicara tentang masalah gaib itu ya bukan dari ra'yunya, bukan dari akalnya, namun itu ada ya asalnya daripada Rasulullah rasul sallallahu alaihi wasallam hukumnya hukum marfu, hukumnya sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam karena tidak mungkin para sahabat berbicara tentang masalah gaib tanpa dalil. Maka hal seperti ini wajib untuk kita menerimanya. Adapun penafsiran sebagian orang, arti kursi adalah ilmunya Allah ini tidaklah benar. Ini juga untuk apa? Menghindari penetapan sifat telapak kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi masalah arus sebagai mentakwil arus itu artinya kekuasaan. Untuk apa? Menghindari penetapan sifat Allah bersemayam di atas al-arsh. Demikian pula di sini ketika mereka mentakwilkan Arti kursinya Allah adalah ilmunya Allah ingin lari daripada pentafsiran ayat eh, para as-salaf bahwasanya kursinya Allah adalah tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Demikian demikianlah keadaan al-bidah yang mereka mentakwil-takwil nas-nas Al-Qur'an untuk eh, menghindari penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini wallahu taala mustaghnin anil arsi wal kursi. Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada ars dan kursi. Ini Imam Tahawi rahimahullah taala ingin pula membantah sebagian alil bid'ah yang mengatakan bahwasanya kalau Allah bersemayam di atas al ars eh, kalau Allah menempatkan kedua telapak kakinya ke atas kursi maka berarti Allah butuh dengan ars dan butuh dengan kursi. Maka dikatakan para ulama bahwasanya Allah tidak butuh kepada arus dan juga tidak butuh kepada kursi. Allahu ghaniyun, Allah maha kaya. Allahu samad, Allah tempat bergantung. Allah tempat manusia untuk menggantungkan makhluknya, menggantungkan harapan kepada Allah dan dia tidak butuh kepada makhluk. Itu arti Allahu asamad, Allah al-hayyu al-qayyum. Allah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri tidak butuh kepada makhluk. Namun ketika Allah bersemayam di atas aras itu karena hikmah di balik semuanya. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat mencatat amal perbuatan manusia, bukan Allah butuh kepada malaikat. Allah tahu amal perbuatan manusia. Namun ketika Allah mengirim, mengutus para malaikat yang mencatat amalan para hamba-hambanya, itu dikarenakan hikmah yang Allah ketahui dan diketahui oleh sebagian manusia. Di antaranya untuk menegakkan keadilan bahwasanya ketika Allah nanti mengadab manusia, itu Allah punya saksi-saksi dari para malaikat yang mencatat amal perbuatan mereka. Demikian pula dengan adanya timbangan pada hari kiamat yang menimbang amal kebaikan dan kejelekan. Bukan Allah tidak tahu amal kejelekan manusia dan kebaikan manusia. Allah Maha tahu. Allah bikulli syai'in alim. Namun semua ada hikmahnya. Di antaranya Allah ingin menegakkan hujah kepada hamba-hambanya agar manusia melihat sendiri bagaimana timbangan amal kebaikan dan kejelekannya. Ini semuanya sekali lagi bukan berarti Allah butuh kepada malaikat, bukan berarti Allah butuh kepada timbangan. Demikian pula di sini. Allah tidak butuh kepada arsnya, Allah tidak butuh kepada kursinya. Lam yastawi alal arsi lihtiyaji ilaihi. Tidaklah ketika Allah bersemayam di atas aras Allah butuh kepadanya. Tidak, sama sekali tidak. Bal lihikmatin balilatin kallaha. Bahkan karena hikmah yang mendalam yang Allah telah menentukannya, mentakdirkannya. Sudah kita sampaikan dahulu bahwasanya wa asal qadari sirrullahi ta'ala fi khalqihi. Bahwasanya asal takdir itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak semua hikmah itu kita mengetahui. Ketika Allah bercerita apa hikmahnya? Terkadang kita nggak bisa mengetahui. Yang kita ketahui kalau memang ada dasarnya, kalau memang sudah bisa dicerna. Namun pastikan bahwasanya banyak hikmah yang belum kita mengetahuinya. Di antaranya di sini, bahwasanya Allah ketika besar menjadi arus, kita nggak mengetahui apa hikmahnya. Eh tidak, eh perlu untuk kita apa? Mendalam-dalami masalah ini yang eh mungkin kurang banyak manfaatnya. Cukup kita iman saja Allah besar menjadi arus dan dia memiliki hikmah di baliknya. Wa huwa mutanazzihun an an yahtaja ilal arsy aw maduna. Allah Subhanahu wa taala maha suci untuk yang membutuhkan kepada aras atau yang di bawah ars atau yang selain ars. Allah tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang yang fakir, butuh kepada Allah dan Allah Maha Kaya dan lagi Maha Terpuji. fasanallahi taala a'lam min dalik. Eh perkaranya Allah itu lebih agung daripada hal itu. Artinya sekali lagi Allah Maha Suci dari membutuhkan kepada makhluk-makhluknya. Balil arsyu wal kursiyu mahmulani bi kudrati wa sultani azza wa jalla. Bahkan sebaliknya arsy dan kursi Allah itu itu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka atau arsy dan kursi Allah itu akan hancur jika Allah menghendaki. Namun Allah menghendaki untuk tetapnya arsy dan kursinya tersebut dengan kekuasaan dan dengan eh, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allah tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Di antaranya Allah tidak butuh kepada arus dan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana juga ulama mengatakan bahwasanya ahli bid'ah ketika mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arus. Itu di antaranya karena apa? Kata mereka, kalau Allah bersemayam di atas arus, itu berarti Allah butuh kepada arus. Kata ulama, tidak melazimkan hal seperti itu. Buktinya apa? Langit yang ada di atas bumi, langit tidak butuh kepada apa? Bumi. Buktinya apa? Tidak ada paksa yang ya menopang langit tersebut. Ya, tidak semua yang di atas butuh kepada yang yang di bawah. Ya, tidak melazimkan. Demikian pula ketika Allah ada di atas arus, ya, bukan berarti Allah butuh kepada al arus. Sebagaimana langit yang ada di atas bumi tidak butuh kepada bumi tersebut, atau langit tidak butuh kepada bumi. Kemudian yang berikutnya wa huwa subhanahu wa ta'ala muhitun bi kulli syai'in minal makhluqat. Dan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu dari makhluk-makhluknya. Ya Allah mengetahui semua makhluk-makhluknya dan Allah meliputi makhluk-makhluknya. Al-Arsh wa maduna. Allah meliputi makhluknya, semuanya. Arsh dan apa yang di bawahnya. Walaysa fawqal ila Allah ta'ala. Dan harus juga kita yakini tidak ada yang di atas ars kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Allah bersemayam di atas ars. Abul Aliyah, seorang ulama tabi'in mentafsirkan istawa, istawa artinya ala wartafa, Allah tinggi, artinya Allah tinggi di atas al-ars. Artinya tidak ada yang di atas aras kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sampaikan tadi Arsh merupakan makhluk Allah yang paling tinggi. Tidak ada makhluk yang di atas apa? Al-Arsh. Yang di atas Arsh hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ahata bi kulli khalqihi. Dan Allah meliputi segala makhluk-makhluknya. Ihatata ilmin wa idrak. Meliputi dengan ilmunya. Wa ihatata ghalabatin wa qahrin. Dan meliputi makhluk-makhluknya dengan kekuasaannya Allah mengetahui mereka dan Allah menguasai makhluk-makhluknya. Wala yuhitu bihi ahadun min Namun tidak sebaliknya. Tidak ada makhluk yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam salah satu bagian ayat kursi. Tadi masalah kursi indalilnya dalam ayat kursi. Demikian pula di sini dalam ayat kursi juga. Oleh karena itulah kalau kita belajar dan paham ayat kursi, ini merupakan suatu hal yang sangat eh, berharga bagi kita karena ayat kursi merupakan ayat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an Karim. Eh, sebagaimana dalam Sahih Muslim ketika Rasul SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang ayu ayatin a'zam, ayu ayatin fi kitabil a'zam, ayat mana yang paling mulia di dalam Al-Qur'an? Pertama kali Ubay mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Atau yang paling mengetahui. Sampai tiga kali. Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab ayatul kursi. Ayat kursi yang paling mulia di dalam Al-Quran. Kenapa dikatakan yang paling mulia dalam Al-Quran? Kata para ulama, karena ayat kursi merupakan ayat yang berkaitan dengan zat Allah, dengan nama-nama Allah, dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Di antaranya di sini masalah Allah meliputi segala sesuatu sedangkan makhluk tidak bisa meliputi Allah. Allah berfirman, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum." Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan kalian dan apa yang di belakang kalian. Masa depan manusia Allah mengetahui dan apa yang telah berlalu dari manusia Allah mengetahui. Wala yuhituna bi ilman dan mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala subhana dzil izzati wal jalali wal malakut. Maha suci Allah yang memiliki kemuliaan dan kebesaran dan kekuasaan. Ini yang berkaitan dengan aras dan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qulasa, kesimpulannya innal arsya haqqun. Bahwasanya ars itu hak. Kita sampaikan ars adalah singgah sana yang memiliki tiang-tiang yang dipikul oleh para malaikat. Itu hak wal kursi ya hak dan kursi yang merupakan tempat kedua telapak kaki Allah adalah hak benar adanya. Wala yahtajullahu taala ila min huma dan Allah tidak butuh kepada salah satu di antara keduanya. Wakat ahata ta'ala bi dan Allah telah meliputi makhluk-makhluknya. Wala itu bi minhum syai'un sedangkan makhluk tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita lanjutkan, ada yang tanya kan? Iya. Antum kalau lihat kubah, ya, lihat kubah masjid, itu yang paling tinggi yang mana? Hah? Yang tengah, ya seperti itu, kurang lebih gambarannya. Ya, surga Gedos, surga yang paling tinggi dan paling pertengahan. Itu seperti tadi. Ya, kubah, itu yang paling tinggi, yang tengah. Dan itu yang juga di yang saya lupa tadi. Alhamdulillah ini pertanyaan yang mengingatkan saya kepada ucapan Mukhasir tadi. Mukhasir mengatakan al-ars adalah sarirun du kawain tahmilul malaika wa huwa kal qubbati wa huwa al jana wa huwa sapul alami. Ya, kata yang Mukhasir al-ars itu adalah sana yang memiliki tiang-tiang yang ditutup oleh para malaikat dan dia seperti kubah Demikian pula dia merupakan atapnya e, alam semesta ini. Jadi kalau ditanya bagaimana mensinkronkan, menjamakan antara surga bedos itu pertengahan dan sekaligus yang paling tinggi, eh, seperti itu. Ubah yang paling tinggi adalah yang yang di atasnya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Ya, kita lanjutkan lagi. Yang ke-52, Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, "Wa naqulu" Kita mengatakan, "Innallaha ittakhadha Ibrahim khalila." Sesungguhnya Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Wa kallama Musa takliman. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan imanan wa tasdiqan wa tasliman dengan penuh keimanan, pembenaran dan kepasrahan. Kemudian yang ke-53 yang berikutnya Imam Tahawi berkata, "Wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin." Dan kita beriman kepada para malaikat, kepada para nabi, wal kutubi al munazzalati al mursalin. Dan kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul Wa nashhadu annahum kanu ala haqqil mubin. Dan kami bersaksi bahwa mereka itu di atas kebenaran yang nyata. Ikhwani fillah wa rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tadi dikatakan dalam sarahnya ini innallaha ta'ala qad ittakhadha nabiyyau Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah menjadikan nabinya Ibrahim sebagai al-khalil. Ini disampaikan oleh para ulama karena sebagian ahli bid'ah mereka mengingkari akan hal seperti ini. Demikian pula masalah Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi assalam. Di antaranya kisah yang paling masyhur yang kita sering sampaikan juga yaitu kisah penyembelihan seorang yang bernama Ja'ad bin Dirham. Eh, salah satu tokoh daripada kelompok Al-Jahmiyah yang mereka di antara keyakinannya mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Mereka juga mengatakan iman itu hanya sekedar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka kelompok Jahmiyah di antara keyakinan kufurnya bahwasanya surga dan neraka itu tidak kekal, akhirat tidak kekal kata mereka. Di antaranya pula mereka meyakini bahwasanya Allah tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil dan tidak menjadikan atau tidak berbicara kepada Nabi Musa alaihi assalam. Oleh karena itulah pada waktu Hari Raya Idul Adha, Khalid bin Abdullah Al-Qasri, seorang gubernur di Kufa, dia eh, berpidato, eh, berkhutbah Idul Adha, seraya mengatakan, Ayuhannas, dahu taqabbalallahu dhahayakum. Wahai manusia, sembelihlah sesembelihan kalian, semoga Allah menerima sesembelihan kalian. Wa ana mudahin bil Ja'ad bin Dirham. Sedangkan aku sekarang akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Fa inna za'ama an Allah lam Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. Karena dia meyakini Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai al-khalil, sebagai kekasihnya dan dia tidak meyakini Allah berbicara kepada Nabi Musa. Lalu dia turun dari mimbar langsung disembelih yang nama siapa? Ja'ad bin Dirham. Ini kisah yang ma'ruf yang sahih ya disahihkan oleh Syekh Islam Taimiyah juga Al Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Ini disampaikan oleh para ulama karena ada sebagian orang yang mengingkarinya. Di antaranya tadi Ja'ad bin bin Dirham. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taqadallahu Ibrahim khalilah." Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai al-khalil. Makanya mereka yang mengingkari akan hal ini berarti mengingkari apa? Al-Qur'an Karim, mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama mengatakan mereka adalah murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Fakarroba wastafahu. Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan eh, Nabi Ibrahim kepada dirinya dan memilihnya. Wastabahu adana wa balaghahu manzilatan lam yablugha siwahu illa Nabi Muhammad illa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Nabi Muhammad sallallahu atau menempatkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada suatu tempat yang tidak bisa ditandingi oleh seorang pun kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Eh di dunia ini Khalil ya Khalil Allah ada dua, eh kekasih Allah ada dua, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, makanya sebenarnya tidak cukup kalau Nabi Muhammad itu digelari dengan Habibullah. Ya kalau kita dengarkan ya lantunan-lantunan nasyid atau kosida atau mungkin dikir-dikirnya tidak eh, mereka mengatakan wahai Nabi itu adalah Habibullah. Ya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya kata ulama belum cukup ya untuk apa menghormati Nabi Muhammad SAW. Karena siapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu tingkatannya lebih daripada Habibullah. Karena beliau apa? Khalilullah. Dan kata ulama, Khalilullah itu lebih daripada Habibullah. Kekasih Allah Subhanahu wa taala itu lebih tinggi tingkatannya daripada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak cinta kepada manusia. Ya, Allah cinta kepada banyak manusia. Allah cinta kepada ahli sunnah karena mereka mengikuti ajaran Rasul SAW. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, ikutlah aku, maka Allah akan mencintai kalian. Kalau sekedar cinta, al-mahabbah itu banyak Allah berikan kepada manusia-manusia yang lainnya. Namun al-khullah, eh sebagai kekasih Allah, ini hanya ada dua orang yang bisa meraihnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah ini dalilnya. Adapun Nabi Muhammad sebagai Khalilullah itu dalam hadis yang Rasulullah SAW mengatakan, seandainya aku ingin menjadikan seorang menjadi kekasihku, aku akan jadikan ah, Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tapi aku adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kama subhanahu wa ta'ala kallama Musa alaihissalam takliman. Sebagaimana juga harus kita yakini Allah itu telah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Karena Allah telah berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa takliman dengan sebenar-benarnya. Disebutkan di sini wa akkada bin masdar huna liwaddiha annal maksudah huwal kalamul haqiqiyyu. Allah Subhanahu wa taala di sini menekankan ya, dengan mengatakan wa kallamallahu Musa takliman. Kata-kata takliman itu untuk penekanan bahwasanya Allah benar-benar berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihi assalam. Ya, ini untuk membantah, menolak pendapat yang mengatakan bukan Allah berbicara langsung. Eh, sebagian kelompok Mu'tazilah mengatakan atau kelompok Mu'tazilah mengatakan Allah sebetulnya tidak berbicara langsung kepada Nabi Musa. Namun kata mereka Allah menciptakan pembicaraan ya lewat sebuah pohon kemudian Nabi Musa mendengarkan suara tersebut. Tidak langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ucapan yang batil yang jelas-jelas menentang firman Allah wa kallamallahu Musa taklima. Ini sebetulnya kalau kita alhamdulillah sunnah wal jamaah ini nikmat Allah yang ter, eh, terindah yang kita miliki ya kalau kita katakan apa sih susahnya ya mengatakan Allah bicara dengan Nabi Musa apa susahnya eh, karena Allah mengatakan seperti ini kok perlu takwil takwil bukan langsung Allah bicara dengan Nabi Musa namun apa Allah menciptakan pembicaraan lewat eh, pohon kemudian didengar oleh Nabi Musa senangnya kok apa jelimet ya kalau bisa dibuat susah kenapa dibuat apa eh, mudah itu prinsipnya al bidah nah, nggak mau apa langsung mengimani apa adanya Ya kita alhamdulillah sebagai ahli sunnah wal jamaah, eh, bagaimana nikmat Allah yang termulia ini, yang teragung, yang terindah dalam diri kita. ya kita dengan mudahnya mengimani apa adanya. Wa kallamallahu Musa taklima. Walaysa ma tawahamahu dhullal alladziina nafau sifatal kalam anillahi ta'ala. Eh, tidaklah Allah Subhanahu wa taala atau walaysa ma tawahamahu dhullal. Eh, bukan seperti yang di perkirakan atau yang diyakini oleh orang yang sesat yang meniadakan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa kalamun haqqun bi hurufin wa sautin alal kaifiyatil laiqati bi subhanahu wa taala. Eh, kita yakini bahwasanya Allah ketika berbicara dengan Nabi Musa itu dengan huruf-huruf dan dengan suara-suara yang langsung didengar oleh Nabi Musa alaihissalam eh, ya dan Allah bicara sesuai dengan kebesarannya tidak sesuai dengan apa atau tidak sama dengan makhluk. Ya, di antara yang sudah kita sampaikan dahulu, mereka tidak mau meyakini Allah berbicara. Kata mereka apa? Kalau kita yakini Allah berbicara, pasti Allah punya lidah, punya dan sebagainya. Ya, berbicara sebagai manusia. Kita katakan tidak apa? Tidak mesti namanya berbicara itu harus punya lisan. Ya. Apa dalilnya? Eh banyak sekali. Ya, di dalam Al-Quran yang mereka juga menghafalkannya ya yaitu firman Allah apa al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna Aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun eh pada hari itu pada hari kiamat kami akan kunci mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka akan berbicara ya, tidak harus namanya tangan punya apa lisan atau yang lainnya atau mulut dan sebagainya tidak harus demikian pula dalam ayat yang lain Allah mengatakan Wa qalu li juludihim lima syahidum alaina. Qalu antakan Allah di antaka kulasi. Mereka mengatakan kepada kulit-kulit mereka pada hari kiamat, "Mengapa kalian bersaksi atas kami?" Maka kulit-kulit mereka menjawab, "Allah yang membuat kami bisa berbicara dan dialah yang membuat bicara eh makhluk-makhluknya." Ini adalah pandang kepada ahli bid'ah yang menolak sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kelompok Asy'ariyah yang meskipun mereka menetapkan adanya sifatul kalam, cuma beda maknanya dengan yang diyakini oleh ahli sunnah. Mungkin kita pernah mendengar sifat tujuh yang ditetapkan oleh kelompok Asy'ariyah, di antaranya sifatul kalam. Namun maknanya berbeda dengan yang dipahami oleh ahli sunnah. Ya. Yang mereka pahami arti al-kalam itu adalah bisikan hati. Ketika Allah berbicara misalnya dengan Nabi Musa atau berbicara dengan Jibril alaihissalam, itu Jibril tidak mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Namun Jibril mengetahui, memahami apa yang ada dalam dalam dirinya Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka al-kalam itu artinya makna qaimun bin nafsi. Makna yang ada dalam jiwa Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bicara ah, dengan suaranya. Namun apa? Jibril memahami apa yang ada dalam eh, dirinya Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah ucapan-ucapan al bidah yang tidak mau mengimani Allah itu berbicara apa adanya. Nu'minu bidali kulli ala ma waradat bihi an-nusus. Kita wajib mengimani semua itu sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam nas-nas Al-Qur'an maupun As-Sunnah Sahihah. Fala nanfihi wala nu'awilu. Tidak boleh kita menolaknya atau mentakwilkannya. Imanan bil khabari wa tasdiqan wa tasliman li muradillahi ta'ala wa muradi rasulih sallam. Kita wajib mengimani kabar-kabar berita yang Allah dan Rasulnya SAW sampaikan dan kita benarkan, kita tunduk patuh kepada apa yang Allah inginkan dan yang diinginkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, tidak perlu kita mentakwil takwilkannya. Kemudian sarah berikutnya ini apa yang kita sampaikan mulai dari awal sampai poin yang ini ini kebanyakannya berkaitan dengan masalah iman kepada Allah dan iman kepada hari eh adalah kepada takdir eh qada wal qadar. Eh sekarang dijelaskan tentang rukun-rukun iman yang lainnya. Jadi yang kita maksud apa dahulu? Bahwasanya akidah itu intinya adalah rukun iman yang enam. Jadi kalau kita ditanya apa akidahmu, yaitu enam rukun iman. Ya, seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang al dan wasitiyah yang pernah kita kaji dahulu pada waktu di alamin bahwasanya beliau mengatakan amma ba'du hadza i'tiqadu firqatin najiyah al-mansura ila qiyamis sa'ah sunnati wal jamaah pada awal pembukaan kitab akidah wasitiyah Syekhul Islam Timiyah Rahimullah mengatakan amma ba'du. Inilah akidah al-firqah najiyah. Apa Ifan Mansurah sampai hari kiamat Al-sunnah wal Jamaah. Apa akidah mereka? Beliau menjawab wahwal iman billah wa malaikatih dan seterusnya. Rukun iman yang nah, jadi itu gambaran singkat apa akidah al-Islamiyah, apa itu akidah al-Sunnah wal Jamaah, yaitu rukun iman yang enam. Eh diantaranya di sini setelah Al-Imam Tahawi rahimahullah menjelaskan tentang masalah iman kepada Allah, kemudian juga panjang lebar menjelaskan iman kepada takdir Allah, kemudian di sini menjelaskan tentang bagian yang lain daripada rukun iman. Meskipun tidak tertib sebagaimana tertibnya hadis Jibril. Kata pensarah di sini, wa nu'minu bil malaikat Wajib bagi kita mengimani akan adanya malaikat. Wa hum nuraniyatun azimah. Dan mereka adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya dan makhluk yang sangat yang sangat besar. Ya, seperti yang sudah sampaikan tadi, bagaimana besarnya malaikat pembawa arsy Allah. Ya, antara ujung telinga dan pundaknya perjalanan 700 ya, tahun lamanya. Bagaimana dengan jasad yang yang lainnya? Malaikat Jibril ketika dilihat oleh Nabi Sallam pada waktu di dunia ya memiliki 600 600 sayap yang menutup al-ufuq jagat raya. Ini bagaimana besarnya para al-malaikat. Allah berfirman, "La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Mereka para malaikat tidak bermaksiat kepada Allah dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat para malaikat. Mereka diciptakan untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Mereka tidak punya nafsu syahwat untuk menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Walahum ajnihatun. Mereka para malaikat itu punya sayap-sayap. Ini menunjukkan kepada kita tentang hakikat malaikat. Malaikat itu ada, ya. Mereka adalah makhluk Allah dan ada, meskipun mereka adalah makhluk gaib yang tidak bisa kita melihat, ya. Kalau mereka dalam bentuk aslinya. Kecuali kalau dalam e, bentuk yang lainnya yang mereka sudah menjelma menjadi yang lain, maka sebagaimana kisah para sahabat yang melihat Jibril dalam bentuk eh, seorang Arab Badui dan demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam dan seterusnya. Ini di, bisa dilihat oleh manusia. Adapun dalam bentuk aslinya mereka adalah makhluk yang gaib. Dan di antara ciri mereka atau ciri fisik mereka, mereka itu punya sayap-sayap. Firman Allah, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan dia menjadikan malaikat sebagai utusan-utusannya yang memiliki sayap-sayap. Ada yang memiliki dua, ada yang tiga, ada yang yang empat. Ini berbeda-beda ada satu dengan yang lainnya. Ini wajib untuk kita mengimaninya. Ciri fisik para malaikat. Kemudian nu'minu bihim ala wajil ijma' wa nu'min bima warada khabaruhum mufassalah. Kita wajib beriman kepada mereka secara global maupun secara terperinci. Nanti kita akan eh, sebutkan lagi. Di antaranya ada mereka Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa Malakul Mauti, malaikat pencabut nyawa, wa Khazilun Nar, wa Khazilul Jannah, yang menjaga neraka, yang menjaga surga, wa Munkar wa Nakir, wa Raqibun wa Atid, wal Hafadha, wa dan masih banyak yang lainnya. Ini penjelasan singkat dari eh, pencara. Eh, sekarang kita ingin ya tambahkan lagi atau kita buat lebih sistematis lagi kata para ulama bahwasanya beriman kepada malaikat itu ada empat kandungannya atau iman kepada malaikat itu mencakup empat perkara. Yang pertama beriman kepada wujudnya para malaikat. Malaikat itu ada, bukan khayalan. Seperti yang diyakini oleh kelompok filsafat. Kelompok filsafat mengatakan bahwasanya malaikat itu hanyalah khayalan para nabi. Ya, untuk apa memotivasi manusia beramal karena akan adanya malaikat yang mencatat amal perbuatan, akan adanya malaikat yang menjaga surga dan neraka. Itu kata para kelompok filsafat itu adalah khayalan para nabi saya, tidak ada wujudnya. Ini adalah pendapat yang kufur. Ini pendapatnya kelompok filsafat. Makanya para ulama mengatakan bahwa ini di antara mana iman kepada malaikat itu meyakini akan wujudnya malaikat. Malaikat itu ada wujudnya. Mereka adalah makhluk Allah ya dari cahaya yang Allah ciptakan dari cahaya. Yang kedua, wajib mengimani nama-nama malaikat secara global maupun terperinci. Apa maksud secara global? Kita meyakini bahwa bahwasanya malaikat itu jumlahnya berapa? Hah? Berapa jumlahnya? Satu juta? Dua juta? Atau berapa? Atau miliar? Ya, banyak. Tidak ada yang bisa mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Mudathir, "Wa ma ya'lamu junuda darabika illa dan tidak ada yang bisa mengetahui jumlah tentara Allah yaitu para malaikat kecuali hanya Allah saja. Makanya kita tidak bisa mengetahui semua nama malaikat. Makanya kita katakan tadi mengimani nama malaikat secara global maupun secara terperinci. Makna secara global kita tidak mengetahui semua jumlah malaikat. Demikian pula nama-nama malaikat. Kita yakin setiap malaikat ada nama-namanya. Cuma tidak semuanya kita mengetahuinya. Adapun mengimani secara terperinci nama-nama mereka, yaitu yang sudah tercantum nama-namanya dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih, wajib untuk kita apa? Mengimani secara terperinci. Seperti tadi, ada yang malaikat, Jibril, Mikail, wa Israfil. <coughs> Dalilnya ada dalam Al-Quran. Misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusuli wa jibril wa mikala fa innallaha kafirin barang siapa yang menjadi musuh ya Allah, para malaikatnya dan para rasul-rasulnya, musuh para para rasulnya, Jibril dan Mikail, maka Allah musuh bagi orang-orang yang yang kafir. Allah sebutkan nama malaikat Jibril wa wa Mikail. Demikian pula dalam doa istiftah yang disampaikan oleh Rasul SAW. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir samawati wal ardh disebutkan tiga nama malaikat ini. Adapun malaikatul maut ini juga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul yatawaffakum malakul maut." Katakanlah yang mewafatkan kalian adalah malakul maut. Dari sini kata para ulama tidak benar penamaannya dengan Israel. Kenapa tidak ada hadis yang sahih tentang hal ini? Itu hanya sebagian daripada Israelia. eh cerita-cerita Bani Israel. Tidak ada namanya Israel yang ada dalam Al-Quran malakul maut malaikat pencabut nyawa demikian pula dalam hadis tidak disebutkan nama Israel yang ada adalah malakul maut demikian pula ada nama malaikat yang bernama Malik ya malaikat Malik yang menjaga neraka sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Az-Zukhruf Allah berfirman wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk mereka para penghuni api neraka mengatakan atau memanggil, wahai Malik, hendaklah rohmu itu membinasakan kami. Artinya apa? Agar mereka tidak merasakan siksa api neraka. Mereka menamakan siapa? Ya Maliku. Ini ada dalilnya dalam Al-Quran. Adapun malaikat Ridwan, ini kata Syekh Muhammad bin Sa'imin, ini sebenarnya tidak ada dalil juga. Cuma ini sudah ya dipakai banyak para al ulama nya dalilnya tidak ada. Maka kalau kita mau lebih selamat kita pakai apa? Khazinul jannah, penjaga surga. Adapun mungkar wa nakir ini ada dalilnya dalam hadis Rasulullah alaihi wasallam yang sahih. Ini tentang wajibnya mengimani nama-nama malaikat secara global maupun apa? secara perinci. Ini juga kata para ulama ada dua kategori nama malaikat. Ya. Ada nama individu dan ada nama kelompok. Kita di Jibril, mereka itu satu saja malaikatnya. Malaikat Jibril cuma satu. Ini nama-nama apa? Individu malaikat. Ada lagi nama kelompok. Seperti para pencatat amal ya, perbuatan manusia. Allah mengatakan dalam surah Al-Infitar, "Wa inna 'alaikum hafizin kiraman katibin. Sesungguhnya ada pada kalian itu malaikat yang menjaga, mereka yang mulia dan yang mencatat katibin. Itu nah malaikat secara kelompok, bukan perorangan atau bukan per individu. Demikian pula eh, wana ziati gharqa wan shitati nasta. Ini nama malaikat secara apa? Secara kelompok, eh, bukan individu. Ini eh, kata para ulama di dalam Al-Qur'an itu adalah dalam hadis ada dua kategori nama para malaikat. Ada nama individu-individu mereka, ada pula nama kelompok-kelompok mereka. Kemudian yang ketiga di antara kandungan iman kepada malaikat yaitu beriman kepada sifat-sifat para malaikat. Ini juga sama dengan tadi sifat secara global para uh, para malaikat, sifat secara umum malaikat dan yang kedua sifat individu-individu dari para malaikat. Adapun sifat secara umum seperti tadi mereka tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu beribadah kepada Allah. Adapun sifat per individu ini beda-beda. Di antaranya apa? Malaikat Jibril misalnya memiliki 300 ya sayap. Ya, Situmi 600 sayap. Ya. Demikian pula tadi sifat malaikat yang memikul arsnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi juga ada malaikat yang memiliki dua sayap, tiga sayap, empat sayap. Ini berbeda-beda. Artinya sekali lagi ada sifat-sifat secara umum yang mereka miliki, ada pula sifat-sifat yang khusus bagi setiap individu mereka. Yang keempat yang antara kandungan iman kepada malaikat yaitu beriman kepada tugas-tugas para malaikat. Allah berfirman dalam surat As-Saffat, "Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum." Dan tidaklah eh, setiap dari kita kecuali memiliki maqamun ma'lum, tugas-tugas tersendiri. Ini mereka semuanya punya tugas-tugas yang Allah bebankan kepada mereka. Jadi, tadi malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail menurunkan apa? Air hujan. Nah, Israfil meniup sangka kalah. Kemudian juga tadi sudah jelas malaikat penyabut nyawa, malakul al-maut dan seterusnya. Ini empat kandungan iman kepada para malaikat. ya tidak terasa sudah hampir jam 9 kita cukup sekian eh, kita cukupkan sekian saja kalau kita tambah lagi masih agak panjang mungkin ada pertanyaan tak kalau tidak ada kita lanjutkan ya ya kalau ana lebih condong mengatakan Rafid dan Ati itu bukan nama namun itu sifat oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Syaimin ketika menjelaskan masalah sifat-sifat malaikat, beliau membawakan dalil ayat ma yalfidu min kaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah manusia melafatkan suatu kata kecuali di sisinya ada raqibun atid. Kata para ulama tafsir raqib artinya muraqib yang mengawasi atid yang hadir pada waktu manusia itu berbuat. Itu raqib atid itu sebenarnya bukan bukan nama malaikat, namun adalah sifat para malaikat. Cuma kadang ya orang sudah terkadung apa menjadikannya dia sebagai nama. Seperti juga burung ababil, ya. Sebenarnya tidak ada nama burung namanya ababil tidak ada. Ya, di pasar mana pun tidak ada. Ya. Sebetulnya burung ababil, toilet ababil, ababil itu sifat dari toilet itu sendiri. Ya. Ya, khairat ababil, ababil itu artinya dalam segi bahasa jamaat, jamaat, jamaat kelompok-kelompok daripada burung. Ya, tidak ada nama burung namanya apa? Ababil. Ya, cuma ya itulah orang Indonesia yang asik untuk apa? Ngarang-mengarang. Ya. Sebenarnya bukan nama, itu bukan nama burung yang Allah utus untuk menghancurkan pasukan Abroha. Ya sedangkan pula di sini Allah alam rakib atid itu bukan nama malaikat namun sifat malaikat yang mencatat ucapan ataupun perbuatan manusia. Ada pertanyaan lain? Iya Pak Ustaz Kalau ada orang berbicara tidak percaya dengan adanya Allah pernah berbicara dengan Nabi Musa. Ya. Itu di surat yang tadi sampai surat Yasin itu bisa untuk mengantarnya penjahatnya. Al yaumi al yaumi al yaumi nastimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu Iya. Kalau melihat itu ya, itu aja bisa. Apalagi kalau Allah untuk menampakkan atau berbicara apa susahnya? Suruh melihat surat itu aja gimana? Iya, bisa juga. Iya, ya kita sesuaikan dengan kemampuan itu kalau yang itu ya suka yakin aja itu ya. katakan eh, engkau sudah banyak melantunkan ayat ini mengapa engkau tidak mengimani Allah eh, apa namanya berbicara dengan Nabi Musa alaihi assalam ya. kalau maksud saya bisa bicara apalagi zat yang paling mulia ya ada lagi yang ditanyakan Malakul maut itu satu malaikat. Cuma kalau kita boleh buat istilah, beliau punya anggota-anggota, eh punya anak buah. Makanya dalam pembahasan akidah juga, ya, eh, seperti syarat akidah tahawiyah itu pernah dibahas ada tiga ayat ya, ada tiga ayat yang kelihatannya kontradiksi yang pertama ayat yang mengatakan Allahu ya tawaffal anfusahina mautiha. Dalam soal Zumar Allah mengatakan Allah itu mewafatkan jiwa ketika kematiannya. Siapa yang mewafatkan? Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Kul ya tawafakum malakul maut. Katakanlah yang mewafatkan kalian adalah siapa? Malakul maut. Dalam ayat lain tawafat hurusuluna diwafatkan oleh rusul-rusul kami. Ada tiga ayat yang kelihatannya secara sepintas apa? pertentangan. Namun kita katakan pertama kali apa? Tidak ada pertentangan dalam ayat-ayat Al-Quran. Tinggal yang kedua, bagaimana cara menjamakkan. Kata para ulama, tidak ada pertentangan dalam tiga ayat ini. Adapun menisbatkan kematian itu kepada Allah karena Allah yang memerintahkan. Kepada siapa? Pertama kali kepada malakul maut. Malakul maut yang mencabut nyawa setiap hamba. Setelah itu diserahkan kepada siapa? Para rusul-rusul, malaikat-malaikat yang lain yang merupakan anggota atau anak buah daripada malakul maut tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Barok bin Aziz tentang perjalanan ruh manusia sampai ke langit sampai diturunkan ke kuburan lagi. Di situ apa? Setelah malakul maut mencabut nyawa orang mukmin atau orang kafir diserahkan kepada para malaikat-malaikat yang lainnya. Jadi tidak bertentangan. Semua ada apa? Eh, tugas masing-masing. Allah yang merintahkan yang pertama kali kepada siapa? Malakul maut. Satu orang atau satu malaikat. Kemudian dibantu oleh malaikat-malaikat yang lainnya. Demikian pula Malik merupakan apa? Khazinu khazinun penjaga neraka. Itu apa? yang merupakan kepalanya. Namun di situ banyak lagi malaikat-malaikat yang membantu beliau dalam mengadab para penghuni api neraka. Demikian pula dengan khazinu ajana penjaga surga. Bukan hanya satu saja, namun apa punya anak buah yang lainnya. Ini kalau memang kita bisa istilahkan seperti itu. Paham ya? Kalau misalkan dalam waktu itu yang mati banyak itu cuma Iya. <laughs> Yang pertama kita katakan Allahu ala kulli syai'in qadir. Hmm. Malaikat kita katakan makhluk yang sangat besar, yang sangat ya, agung. Kemudian yang jangan dikiaskan dengan apa kekuatan manusia. Jangankan malaikat, manusia saja sanggup. Hmm. Contoh apa yang itu satu jama'ah PLN. Ya, listrik manusia berapa ribu PLN? Ya, apa listrik manusia? Namun sekali cabut di pusatnya apa? Ini manusia bisa, apalagi malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikiaskan dengan apa? Eh, kekuatan manusia. Ya. Allah taala. Ada lagi pertanyaan yang ini? Oh iya. Yang ini. bagaimana cara kita mengamalkan di kehidupan kita kita yakin bahwa kiroman katibin ada lalu bagaimana agar kita dari dalam berbuat ini diantara manfaat iman kita atau manfaat kalau kita beriman kepada para malaikat ini banyak manfaatnya Di antaranya kita mengetahui ke kekuasaan Allah bagaimana keagungan Allah subhanahu wa taala lewat keagungan para makhluk makhluknya ini demikian pula bagaimana rahmatnya Allah kepada kita. Dengan apa? Allah mengutus para malaikat, Malaikat Jibril yang menurunkan wahyu yang merupakan kehidupan bagi hati manusia. Demikian pula malaikat Mikail yang menurunkan apa? Air hujan. Eh, kita nggak dikasih hujan saja sedikit sudah kepanasan. Ya, adanya malaikat Mikail ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita mensyukurinya. Demikian pula adanya malaikat Kiraman kadibin, mereka yang mencatat amal perbuatan kita. Dengan kita meyakini seperti itu, kita mempelajari seperti itu, maka terdorong untuk kita berhati-hati dalam berucap dan berhati-hati dalam apa? Berbuat. Ya. Seperti yang dikisahkan dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Suatu saat Imam Ahmad dalam keadaan sakit. Kemudian beliau merintih kesakitan. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang berkata bahwasanya seorang ulama tabi'in yang bernama Taus mengatakan tentang firman Allah ma'yal fidu min kaulin illa ladaihi raqibun atid tidaklah suatu ucapan yang diucapkan oleh manusia kecuali di sisinya ada malaikat ya seperti tadi pun atid yang mengawasi dan yang yang hadir kata seorang ulama tabi'in Taus tadi bahwasanya sampai ya cerita rintihan pun akan dicatat oleh malaikat maka ketika Imam Ahmad mendengar ya asal riwayat dari Tawus tadi, beliau pun tidak mau apa merintih kesakitan. Karena apa? Akan dicatat oleh malaikat. Emang ya levelnya beda ya. Kita teriak-teriak pun apa cuek saja. Intinya apa? Kalau kita mengimani hal seperti ini, maka kita apa lebih berhati-hati dalam berucap dan berbuat karena apa? Malaikat akan selalu ada di hadapan kita yang mengawasi kita, yang mencatat semua amal perbuatan kita kemudian di eh, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan masih banyak lagi fawaid pelajaran yang bisa dipetik daripada iman kepada para malaikat. Kemudian yang kedua, malaikat tidak berjenis laki maupun perempuan. Lalu kenapa kiraman katibin mencatat tidak menjadi katibat dan sebagainya? Ya, ini kelihatannya yang menulis pintar bahasa Arab. Ya, jadi kita diajak ya bermain bahasa Nahu. Ya, ada masalah yang pertama di dalam Al-Quran dan hadis ya yang pertama kita katakan yang benar malaikat itu apa tidak bisa dikatakan laki atau apa perempuan dalam ayat ya Al-Quran Allah mengatakan bahwa mereka adalah ibadur rahman ya Allah hanya selalu mengatakan mereka adalah hamba-hamba Allah Emang Allah juga membantah ucapan kaum musyrikin yang mengatakan mereka adalah anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan mereka hanyalah ibadur rahman, ibadah hamba-hambanya Allah semata Tidak mengatakan mereka elak laki Maka cukup bagi kita mengatakan mereka adalah ibadur rahman. Tidak kita katakan laki ataupun perempuan. Namun bagaimana dalam Al-Quran disebutkan konteksnya itu kalau dalam segi bahasa Arab ya katiroman katibin itu untuk laki-laki. Ya. Namun kita katakan bahwasanya tidak cukup untuk itu berdalil bahwa itu hanya disempitkan untuk apa? Laki-laki saja. Karena apa? Sebagaimana dalam Al-Quran dan hadis juga, Ya ayuhalladina amanu. Kalau dalam segi eh, bahasa Arab atau bahasa eh, Arabnya, untuk perempuan apa? Ah, aman, ah, aman apa? Ya ayuhaladina amanu, ya ayuhaladina amanna. Ya. Namun, kata-kata aman itu sudah mencakup apa? Laki dan barang berbuat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Berarti yang muslimat yang ada di sini keluar saja nggak boleh. Karena bukan apa kewajiban mereka belajar ilmu agama. Jadi tidak seperti itu. Ya. Apa namanya? Makna daripada kiraman katibin ini bukan penyempitan untuk laki-laki. Namun bisa laki perempuan namun Allah telah menyatakan dalam ayat yang lain bahwasanya mereka tidak disifati oleh laki dan perempuan. Jadi tidak bisa hanya berdalil dengan apa? konteks bahasa yang sepintas kita yakini itu adalah untuk eh, zakat untuk laki-laki. Wallahu taala Ada lagi yang ditanyakan? Iya. Tadi yang diterangkan itu Ustaz. Masalah ayat surat Fatir kalau masalah. Alhamdulillahilladzi fatir samawati al ardi sa'ilil malaikati uli ajri hatim itu artinya terjemahannya terus ditambahkan rinciannya ini jelas bagaimana? Ya, yang pertama segala puji bagi Allah yang alhamdulillah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai rasul-rasul utusan-utusannya yang memiliki sayap dua, tiga dan atau empat. Yang pertama jelas yang pertama mengucap Allah mengucapkan mengatakan segala puji bagi Allah. Karena apa? Dia yang menciptakan langit dan bumi dan dia me, apa menguasai alam semesta untuk kebaikan para hamba-hambanya. Maka kewajiban kita mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara pujian tersebut dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka sebagai utusan-utusannya. Ya, di antaranya malaikat tadi Jibril. Ini banyak bermanfaat bagi kita. Dengan adanya Jibril, Allah menurunkan apa? Al-Qur'an. Dan dengan adanya Al-Qur'an itu merupakan kehidupan bagi hati manusia. Maka kita wajib untuk mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang masalah sifat-sifat